Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-27 ini menampilkan Margaret sebagai Gati, Novi Mandagi sebagai Katini, Ashari sebagai Ki Gempang, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, Rifki sebagai Kitambirang, dibantu oleh Ismedio dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, tentang candala gati dan Katini yang berhasil masuk ke dalam rumah Ki Gempang. Tetapi ketika keduanya akan bergerak pindah dari tempat itu, tiba-tiba saja dari pintu pagar muncul Goh Rupa dan Kitambirang dengan tergesa-gesa. Keduanya kemudian langsung masuk menemui Ki Gempang. Sepertinya mereka tengah bertemu dengan Ki Gempang. Kita tunggu saja sampai mereka keluar setelah itu kita masuk ke dalam. Bagaimana kalau kita masuk dari arah belakang? Barangkali saja di belakang ada pintu masuk. Ya, aku rasa itu usul yang bagus. Ayo. Kembali keduanya melangkah mengendap-endap. Dan kali ini mereka melangkah ke arah belakang. Ketika Gati dan Katini sudah ada di belakang rumah Ki Gempang, tiba-tiba keduanya terkejut karena berpapasan dengan seorang anak buah Ki Gempang. Hei, siapa itu? Cepat keluar dari situ. Si pikir tak ada orang yang menjaga daerah belakang. Tenanglah, Kati. Kau tidak perlu gelisah. Biarkan dia melangkah kemari. Setelah itu, kita langsung serkap saja. Iya. Hei! Siapa di situ? Jangan coba-coba mempermainkan aku. Ayo keluar! Melihat orang yang bersembunyi tak kunjung keluar juga. Akhirnya, anak buah Ki Gempang ini pun segera melangkah untuk melihatnya. Kurang ajar. aku sendiri yang bodoh. Hai, mungkin aku mulai ngantuk barangkali. Ah, sial. Nakati, sepertinya orang itu mau meninggalkan tempat ini. Ya, ini kesempatan untuk menyingkirkannya. Ayo, Katini. Tunggu dulu. Kita harus lihat suasana sebentar. Siapa tahu nanti ada yang melihat kita. ada siapa-siapa lagi di belakang selain dia. Bagus. Kalau begitu, kau tunggulah di sini. Perlahan, Candalagati muncul dari tempat persembunyiannya. Kemudian ia segera mendekati seorang penjaga pintu belakang itu. Tanpa banyak bicara lagi, Candalagati pun segera menghajar penjaga itu. Bagaimana? Beres. Sekarang kita tinggal masuk ke dalam saja. Sepertinya pintu belakang rumah ini tidak dikunci. Kita harus hati-hati, Lagati. Oh, ah, tenanglah, sepertinya suasana di sini sedikit aman. Ayo. Sementara itu di ruangan dalam pribadi Ki Gempang, Goh Rupa dan Kitambirang tengah melaporkan hasil pekerjaannya Keduanya nampak tidak terlihat ketakutan, kecuali rasa was-was yang masih tersisa di wajah Kitam Birang. <laughs> bagus, bagus. Aku senang melihat anak buahku berhasil menjalankan tugasnya. <laughs> ya, jadi sekarang dua orang asing itu tidak ada lagi di desa ini. Ah, Ki Gempang tidak perlu khawatir. Untuk kami, pekerjaan-pekerjaan seperti itu sangat mudah. <laughs> Seandainya mereka masih datang ke desa ini, maka yang bicara adalah pedang kami. Bagus. <laughs> Memperingatkan seseorang kalau baru hanya dengan mulut saja memang tidak cukup. Senjatalah yang bisa lebih berbicara daripada ini. <laughs> ah, kita birang. Kenapa kau diam saja? Uh, uh, tidak, Saya tidak apa-apa. Hmm, Sepertinya kau kurang bersemangat sekali, Kitambirang. Iya, mungkin dia sedikit letih, Ki. Karena kami tadi sempat berkelahi sebentar. Oh, jadi kalian sempat berkelahi dengan orang asing itu? Uh, uh, iya, Ki. Tapi tidak apa-apa. Saya dalam keadaan baik-baik. uh, <laughs> apakah ada tugas lain untuk kami? Oh. Huh? Tidak, tidak ada lagi. Ya, sudah sekarang kalian kembalilah. Dan ingat, jaga baik-baik keamanan tempatku ini. Ah, beres, Ki. Ayo, kita birang. Gila kau Goruba. pikir kau akan berterus terang dengan kegagalan itu. tidak taunya kau membohongi Ki Gempang. Jelas saja aku was-was. <laughs> Kalau kita tidak membohongi dia, maka nyawa kita yang melayang. Hah? <laughs> Kau tahu bukan bagaimana kalau dia menghukum kita? Hah? Ah, sudahlah, kau tidak perlu cemas. Hah? Dia tidak akan pernah tahu dengan orang asing itu karena dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Eh, aku tetap saja masih was-was. Tahu? <laughs> ya, sudah. Tapi ingat Ki, Kau harus hati-hati. Jangan sampai Ki Kempang terlalu curiga terhadap kita. <laughs> Hmm? Uh, iya, <laughs> iya. Ayo Katini. Oh, ah, rumah ini cukup besar juga. Baguslah. Dengan begitu anak-anak buah Ki Gempang tak akan tahu kalau kita menghabisi majikannya. Ayo Katini. Tunggu. Seperti ada suara langkah seseorang tengah menuju kemari. Tapi tidak, langkah itu tidak menuju kemari. Kembali keduanya melangkah. Setelah langkah kaki itu tidak terdengar lagi, namun ketika Kartini akan mengintip suasana ruangan depan, ia tidak menyadari kalau tangannya menyentuh benda hiasan di ruangan itu dan benda yang terbuat dari tanah liat itu pun jatuh. Siapa yang menjatuhkan perhiasanku? Nah, kurang ajar. Jangan-jangan ada orang lain yang berani masuk ke dalam rumahku. Hah, aku harus berhati-hati. Baik, akan kuintip dia. Hup. Kau tidak hati-hati, Katini. Aku rasa dia sudah tahu kehadiran kita. Aku benar-benar tidak tahu kalau tanganku menyentuh hiasan itu. Eh, sekarang bagaimana, Lagati? Mau tidak mau, kita langsung masuk saja. Ya, lebih baik kita tunjukkan diri kita. Bersembunyi pun percuma saja. Tunggulah, Kati. Kita tidak bisa gegabah seperti ini. Sekalipun dia sudah tahu dengan kehadiran kita, kita harus tetap berhati-hati. <sighs> Ayo, sudahlah. Dengan hati yang berdebar-debar, Candalagati dan Katini pun terus melangkah masuk ke ruangan depan. Mata Candalagati menyapu ruangan itu dengan tajam, tapi ketika tangannya akan menyentuh daun pintu kamar Ki Gempang, tiba-tiba saja dari arah lain sebuah pisau melesat dengan cepatnya. Hup, hup. Berani benar kalian masuk ke dalam rumahku tanpa izin. <laughs> Apa takutnya memasuki rumahmu seperti ini? Heh, kau kelihatan semakin tua dan menjijikan saja, Gempang. Kupikir kau sudah mampu setelah tujuh tahun yang lalu tidak bertemu. Wanita-wanita keparat rupanya. Kau mempunyai nyali buaya juga berani datang kemari. Kau pasti akan menyesal datang ke tempatku ini. Tak ada yang perlu kutakutkan dan perlu kusesalkan laki-laki tua busuk. Dendamku masih berakar di jantungku. Bahkan mungkin sekarang sudah menjalar di sekujur tubuhku. Jadi kalau kau belum mampus di tanganku, rasanya hidupku tak akan pernah tentram. <laughs> Kasihan sekali. Sepertinya kau benar-benar mengharapkan kematianku. Sayang, sungguh sayang sekali. Kau telah salah langkah. Niatmu untuk membunuhku hanya menjadi angan-angan kosong saja. Ah, anak manis. Seharusnya kau tidak datang kemari. Sekarang semuanya sudah terlanjur dan rasanya tidak bisa untuk dirubah garis nasibmu itu. Hmm. jangan banyak bicara soal nasib gempa. Aku datang kemari belum tentu mendapat nasib yang sial. Jangan-jangan malah kau sendiri yang akan mengalami nasib buruk. <laughs> tidak bisa. Ki Gempang tak akan kalah di tempatnya sendiri. Tempat ini sudah ibarat diriku sendiri apapun yang akan kulakukan, maka aku cukup mengerti untuk bergerak kemana saja. Nah, jadi mana mungkin aku akan kalah dengan kalian? Baik, ayo kita buktikan. Tunggu dulu, sabar, sabarlah dulu. Kita toh masih bisa berbincang-bincang sedikit. Bukankah kita baru kali ini bertemu lagi? <laughs> kau jangan coba-coba memancing kami ke Gempang. <laughs> Tidak perlu kupancing pun. Kalian sudah datang ke tempatku. <laughs> Kau tak perlu curiga terhadapku, Nona Manis. Percayalah, aku hanya ingin sedikit berbincang-bincang dengan kalian. Ah, bagaimana kalau kita berbicara dengan santai saja? Misalnya, kita duduk-duduk di bangku itu. Cukup. Bagaimana? Jangan terlalu banyak bicara, kau Gempang. Aku datang ke sini bukan untuk bertamu, melainkan untuk membunuhmu. Aku tahu, aku tahu. Tetapi apa salahnya kalau aku sebagai tuan rumah bersikap baik terhadap tamu yang datang berkunjung? Sudahlah Ki Gempang, kau tidak perlu mengumbar kata-kata. Semua apa yang kau lakukan ini tidak lebih dari siasat licikmu saja untuk menghindar dari kami. Katini, ayo kita habisi sekarang saja laki-laki keparat ini. Mumpung anak buahnya tidak ada yang kemari. Iya, aku rasa itu lebih baik Lagati. Hmm, keparat, berani benar mereka datang ke tempatku. Aku harus berhati-hati. Bisa jadi kepandaiannya semakin meningkat setelah tujuh tahun tidak bertemu. Hei, Banet tua, kenapa kau diam saja? Apa ada sesuatu yang kau pikirkan? Huh? Atau kau takut melawan kami? <laughs> ah, Nona Manis, tak ada sejarahnya Ki Gempang harus takut terhadap bocah-bocah ingusan macam kalian. Ah, ayo, majulah. Kalau kalian memang sudah penasaran ingin memukul. Oh, Rupanya kau sudah pasrah pada maut yang siap menjemputmu. Bagus. Dengan begitu aku tidak perlu sulit-sulit membunuhmu. Nah, bersiap-siaplah. Pertarungan berlangsung dengan serunya. Sekalipun mendapat serangan beruntun dari Gati dan Katini, Ki Kempang dapat menghindar dengan gesitnya ia berkelit ke kiri dan ke kanan, dan terkadang ia harus melompat ke udara. <laughs> Sekarang kalian sudah tahu bagaimana kehebatan Ki Gempang, bukan? Ha? <laughs> Dulu kalian boleh bangga karena ilmu kalian berada di atasku. Tapi sekarang, sekarang kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapku. <laughs> Jangan berbangga hati dulu, Ki Gempang. Pertarungan ini belum seberapa. Kita masih dalam keadaan yang baik. Kalau darah sudah tumpah di antara kita dan kau memang menang, silakan kau tertawa dan berbangga hati dengan sepuas-puasnya. Sudah Katini, jangan ladeni kata-katanya. Kita desak saja terus. Kembali ketiganya bertarung. Setelah beberapa saat pertarungan itu berlangsung di ruangan dalam, rupanya Goh Rupa dan Kitambirang mendengar teriakan-teriakan berkelahi itu. Dan mereka pun kemudian membuka pintu depan itu. Rupa dan Kitambirang tersentak kaget melihat majikannya tengah berkelahi. Kemudian keduanya pun segera berteriak memanggil anak-anak buahnya. Dan tak lama kemudian muncullah kurang lebih 40 orang anak buahnya. Nah, saudara pendengar, apakah Candala Gati dan Katini sanggup melawan Ki Kempang dan anak-anak buahnya yang berjumlah banyak? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa